الحمد لله الذي بجاده وجلاله تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Juara sekali malam ini biarpun hujan tapi tidak jadi penghalang untuk kita terus berbuat kebaikan di tariknya detik yang terus bergulir, masa yang terus berjalan malah terasa cepat saking nikmat dan waktu yang terus melaju mendekati titik akhir yang namanya maut. Bikin hidup lebih hidup karena hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itulah jalan hidup. Jadilah pemuda yang berprestasi. Sejarah kalau slogan pemuda hijrah di sini itu peta perjalanan sejarah dan kita bagian dari sejarah itu. Cinta kita karena sejarah Gitu kan ya Lagu-lagu kan eh, ya Jadi setiap apapun harus jadi sejarah dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya karena sejarah. Berbicara dakwah, berbicara sejarah. Jadi kehebatan anak muda sekarang itu satu, belum ada yang tua. Tapi sepandai-pandainya menyimpan istri muda, kalau panjang umur dia akhirnya tua juga. Jadi bukan tua dan muda, tapi pemuda-pemuda tangan baju singkan untuk agama bukan hanya untuk negara masa yang akan datang kewajibanmu jadi tonggak sejarah beri tadi tema saya di unpas frekuensi dengan tema kita malam ini beri aku satu pemuda untuk menguncangkan dunia dan akhirat Pak lagu dangdut pernah ada yang hits tuh pemuda idaman ayo orang makan sok ngilu tahlilan jadi pemuda idaman Jadi pemuda ini aset. Ya Soekarno pernah berteriak beliau satu perubahan keadaan. Jadi saya senang dengan tema kita malam ini tidak ya, tema teoritis tapi praktek juga thank you Akbar buat yang sudah kontribusi makanan dan ini harus dibudayakan Wati muto'am bersedekah dengan makanan kalau saya dulu lagi di maka pasti pulang di masjid ada yang nawarin kopi, kurma, roti arah, roti canai terus parfum mereka paham dengan hadis dakwah itu bukan hanya cerita tapi charity peduli empati barang siapa memberikan makanan kepada ahli ibadah itu akan jadi takbir ruku dan sujud akan jadi zikrullah artinya ada aset kita di sana maka tong pedih ya donatnya ke sopotong ewang nah rugina donatnya terhadap tenang apapun sejarahnya apapun bentuk amalnya itu akan jadi sejarah. Kenapa sholat sunnah itu harus pindah? Dengan gerakan berpindah itu kita sedang menciptakan sejarah dan dunia akan menjadi saksi bahwa bumi yang pernah kita pijak pernah kita pakai ibadah. Paham ya? Jadi kalau sholat wajibnya di sab satu dan sholat rawatibnya mah pindah ke sab dua. Karena ada ayat tidak zilatil ardu zil apabila bumi digonjang ganjingkan wa akhrajatil ardu asqalaha ketika isi bumi keluar menjadi saksi manusia hanya bisa berteriak wakolal insan malah ada apa ini maka hati-hati maksiat dengan taat tipis kulit ari detiknya sama detik yang itu juga tapi kita beribadah tapi teman kita atau sebaliknya sedang bermaksiat bumi yang kita pijak menjadi saksi berapa juta kilometer ke bawah berapa juta kilometer ke atas pernah lihat video itu dari saudara dibalikin ke akan jadi saksi jadi hati-hati amal terlebih masih muda ciptakan sejarah kebaikan banyak tokoh ada Ibrahim ada Muhammad Rasulullah ada Ismail ada Yusuf ada tokoh-tokoh muda Abu Hurairah Ibnu Abbas mereka berprestasi dengan apa yang mereka bisa ala makanatihim di bidangnya masing-masing tapi untuk agama catatannya kita boleh belajar ilmu dunia apa itu kedokteran apa itu teknologi untuk mah bohong kuliah di mana kita kedokteran di mana itb itu nyambung teknologi itb lebar, kita di kedokteran itb itu belakangan sehingga aww bakal bohong kalau lagi dirayu dia. bapak kamu bawaannya iya eh gak mau bohong bawaan polisi banyak ya jadi jangan tergesa-gesa kalau Termasuk dalam menciptakan sejarah nggak boleh tergesa-gesa, difokus. Apa yang kita cintai, sadar, jalankan, kendalikan. Baik, di bawah kanan. Jangan lihat besar DP hari ini. Saya tanya ibu saya, mah yang paling konsisten ini itu Evi sebagai anak paling gede, cikap, namun Evi mah karena tinggal di ngaji. Dari hujan, naik panas, naik poek, naik cang. Ternyata hari ini jawabannya. Itu menjadi peta sejarah. Sekarang menangis, kalau tidak digandakan oleh Allah namanya cerita kita hari karena cerita kita harus melahirkan tidak hanya berkumpul dan kalau berkumpul ya hari ngariung tidak hanya ngarendeng yang ngirungnya ngarendeng ya. ngumpul yang ngarendeng ada nawan kita kan sejarah kebaikan karena barang siapa mengatakan sunnatan hasanatan kata Nabi Barang siapa menciptakan sunnah software kebaikan Berapa follower yang mengikuti kebaikan yang diciptakannya itu akan juara nantinya jumlah orang yang mengikuti hendaklah Allah khairin karena memisku azri fa'ilihi Orang siapa mengikuti kebaikan Menciptakan kebaikan Lalu diikuti kebaikan itu dengan banyak orang Dan orang itu melakukan Dia dapat poin dari sebanyak apa orang ini Hadis multi level marketing dalam Islam Sama kejahatan juga Pertama ada copet di Bandung Jumlah copet yang masih ada dan pernah ada Itu dapat poin untuk pelopor copet yang pernah ada di Bandung. Siapa yang pertama membunuh manusia, Habil, Habil. Itu selama ada pembunuhan dia dapat poin. kan di sana. Maka dir mantan maafkan aku yang dulu. Kalau Kak Boni pernah dengan kisah pribadinya dulu lagi jahiliyah mengatais mengataiskan banyak orang, sekarang dia balik lagi ke kampus mengeluarkan orang dari keataisan. Harus seperti itu. Atbi sayyi'ah bil hasan kalau dulu kita membagi minuman, eh, sekarang mereka harus diajak, dibagi, baikan, dibagi hidayah. Dan tangan harus sendirinya membawa. Contohnya yang mana? Kau milih, mana yang minum naon? So, apa? Kenapa sekarang untuk sedekah jadi berat? Dan rezeki nanti ya Allah. Masa hitungannya sederhana. Tadi Ubat Ustaz bagaimana menjaga konsistensi hijrah sebelum konjuring konsisten jujur dan ingat mati jadinya ini frekuensi ya jadi apapun untuk mati karena kalaupun harus mati itu jalan hidup karena prinsip saya dulu saya berani mati solo karir di kenakalan sampai wanima wanimawan kekejahatan sekarang harus menyatakan berani hidup untuk kebaikan karena mati bukan segalanya hidup lebih hidup karena hidup bukan untuk hidup tapi hidup untuk yang mau hidup kalaupun harus mati itulah jalan hidup terlebih potensinya masih diberi muda kelapa muda itu hmm, cuma dibakar ini buang toksin itu saya masih muda jangan terjebak itu amanah yang akan Allah tanya lantas jula kodamu yang lebih abdu Dan bergeser kaki seorang hamba di satu hari Kelak setelah kita wafat Sebelum ditanya empat hal Satu tentang anak muda Mudamu kau gunakan untuk apa Yang berlaku Dan diminta pertanggung jawab karena menyesal selalu di akhir nyesel sekarang lihat mujahnya itu cemburu lihat Taki Malik itu cemburu lihat Ibrahim itu cemburu mereka mereka bisa memanfaatkan masa ke masa dan masa muda adalah masa masa maka jangan sia-siakan dan tentang pemuda ini disorot banget sama Islam ada hadis tatkala semua orang tidak dilindungi dan tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah ada tujuh kelompok yang dilindungi salah satunya syababul qalbuhu Malakut dan masyaiknya para pemuda yang hatinya terkait ke masjid kalau Rian vokalis ke Masjid kita bikinlah grup ke Masjid yang mencintai masjid dengan perhatian dalam masjid kandungi dari kan masjid kita cepat beres kemudian masjid caranya cepat beres bikin software kemungkinan itu menanam paku satu juga itu investasi yang terus akan mengalir tapi aneh ke masjid mah rata-rata bung mereka kacanya di lampu itu nanya sok pegat apakah kalau lampu itu pegat pahalanya nangis oh enggak ada lampu baru itu jasa lampu lama maka bangsa yang besar adalah bangsa menghargai jasa para pahlawannya tongnya ka malaikat tukang kiri tapi mah beri merek tehol hiji kau mereka pakai turunnya ada malaikatnya suka menciri Nah ini kan masjid mau direnov Pahala orang yang pertama ngadain masjid itu nggak hilang Misal ada berarti air juga Ada hitungannya Termasuk masa muda itu dihitung Tapi jangan terlalu percaya diri Asuransi yang mana yang menggaransi Besok kita masih hidup Kalau besoknya sih oke okay, ada Seperti melihat hari ini dari hari kemarin Hari ini kemarin nggak ada Ternyata hari ini ada besok pun ada tapi yang jadi yakin atau tidak besok kita masih ada kan? Karena berapa umurmu sekarang? Jangan merasa muda, gagah, cantik, ganteng, sehat, dan kuat Karena syarat mati tidak harus tua dan sakit Ingat lima perkara Istanibu khomsan koglawan Sebelum lima perkara Demi masa Sesungguhnya manusia kerugian melainkan yang beriman dan yang beramal soleh terlebih mudah. Gunakan kesempatan terwasi diberi. Semoga kita takkan menyesal Ingat usia kita Jangan disiakan Karena kita akan kembali Retna Ingat lima perkara Sebelum lima perkara Salah satu poinnya adalah Budak sebelum kayak sebelum miskin lapang sebelum sempit mending kan, uh, eh, sehat sebelum sakit itu episode yang kebahagiaan semua makanya keren banget tema malam ini Yot of Jannah muda dambaan surga walaupun ada surga yang tak dirindukan yang kedua bakal muncul Desember dari Nuril pemainnya tetap kata-kata Selebi tawarin sih nggak sih kejadian terjadi hal-hal yang diinginkan ya. jadi kalau main sinetron main sinetron tuh ya efeknya tuh ke psikologi nanti jadi rasa takutnya berubah jadi jadinya terjadi hal-hal yang diinginkan jadi kita harus menjadi pemuda yang didambakan surga Maka banyak ketika ada tawaran perang dulu anak muda ke Rasul saya tapi saya mana ada bukan muslim ya Rasulullah Perang dulu atau Islam dulu? Islam semua pagar. Islam dulu baru kamu perang. Ini sahabat keren banget, masih muda nawarin. Padahal bukan mungkin Islam dulu, perang dulu. Islam dulu, Islam semua pagar. Islam lalu menyatakan syahadat, lalu dia pergi berperang di garda terdepan, nggak perlu wafat hari itu juga. Ini kata Rasulullah sahabat terkeren, amanah seetik tapi langsung menang surga. Tesolat, tesau, haji jauh tinggi tapi langsung syahid keren pemuda itu yang berbicara. Ibnu Abbas penghafal hadis, dia selalu menemani Nabi. Lapar kerjaan nanti pembelajaran tinggal ganjal betul. Ya, jangan-jangan ya saya ngapalkan hadis teh efek daripada ngaji lancar konsumsi semuanya. Ibnu Abbas saya kalau baca hadis itu kadang nangisnya ashabis sofah para pencari ilmu yang pesantren di Nabi itu kalau belajar tuh gini Rasul sendiri diganjel ke batu di talian Nah, apa? Pilot saat itu Tapi semangat mencari ilmu seperti barudak kopok Aslinya kan Nah beda nanti Dihelakan anak itu Sampai Rasulullah pernah nyuruh Ibnu Abbas ya Abu Hurairah, Ibnu kan yang banyak riwayatnya hadis. Anak kecil Ibnu Abbas itu 17 tahun. Dari 7 tahun sama nabinya Berarti 10 tahun ya bergaul dengan Nabi termasuk ada sab ketika sholat eh, ketika sholat dua orang ada sab sejajar itu dari sana dua ya jadi Rasul tahajud Ibnu Abbas ikut cuman salah posisi dikitukan ke Nabi jadi bergerak boleh dalam sholat asal atau ngomong atau ngomong pindah ke dia langsung gerakan langsung pindah makanya kita lihat saudara-saudara kita ada yang lamun ayah imam kalau batur maju gitu kan teman batur mundur atau kalau masbuknya mau jamaah lagi muter itu harus ada ilmunya nah iya, dia yang untuk boga ilmu kurang terserangan dihadap di toel tugasnya mencari baturan seperti lupa <laughs> sakitnya tuh di sini yang paling nyeri deh orang ke saya nasab kan nggak tidak sah sholat berjamaah kalau nggak ada teman dalam sab itu makanya yang di depan yang di belakang kalau nggak ada teman ambil yang di depan itu yang udah mundur maksudnya seperti saya tak asup ini lucu lagi ketat tate tak ngomong ya. eh dia nggak ngerti Berapa apa yang tak masuk di baturan yang mundur itu eh, nah, ini harus sama frekuensi dalam memahami sunnah nah kasus Ibnu Abbas itu ngikut Rasul ini yang jadi dalil kiam jadi bolehnya berjamaah nah ke sejajar ternyata Islam itu keren satu tambah satu bukan dua satu tambah satu dua tujuh dalam sholat karena satu banyak dihitungnya tujuh derajat seperti di kehidupan ya. satu aku satu kamu kan kita itu pemuda Ibnu Abbas An Ibnu Abbas radhiyallahu kita baca banyak hadis dari riwayat beliau seorang anak kecil yang 7 tahun sudah hafid Quran 30 juz Kalau kita 70 tahun juz 30 sudah terakhir Bedanya seperti Riwayat Ibn Abbas, Semua Hurairah, Abbas setiap Nabi nyiapin buat Nabi air wudhu Makanya dibarokahi ilmu Dia nggak punya apa-apa Ngandelin pemberian Jadi boleh menerima upah dari pengajian Itu dari Ibn Abbas Yang menawarkan siapa yang mau ngaji sahabat tahu karena punya pekerjaan itu aja nyari ilmu oh ibnu Abbas saya berahan toh mulai di warung ngaji kau udah hanya kan diupahi susu roti saat itu Rasulullah sudah kelihatan senyum melihat Ibnu Abbas kelihatan wajahnya pucat karena mengatakan ngaji kata Rasulullah Ibnu Abbas lapar ya ya ada semangkok susu di mihrab di rumahku ambil ini Abbas sesuatu tak Rasul alhamdulillah tapi kelapar Enggak, bukan buat kamu. Bagiin dulu. kok enggak sama masjid. Darinya kurang menyokotnya bagikannya 3 kilo ya. Jadi jamaahnya diharapkan. Tapi apa ternyata susu yang semangkuk itu cukup buat satu masjid akhirnya berkah. Dan ibu Abbas dapat setengah. Jadi saya sama sekeliling lomba. Eh aslinya kemarin dia mau pahit lomba. Ini sabar Ya. Sabarnya insya Allah kesel. Nah, yang paling keren dari pemuda yang namanya Ibu Abdullah Abu Hurairah itu doakan Nabi Allah faqihu fiddin. Ya Allah kata Ada tafsir yang tidak dimengerti banyak sahabat kedatangi uh, Ibnu Abbas Abu Hurairah karena dia dekat dengan Nabi jadi paham sekali apa yang diterangkan Nabi mana arahnya itu Keren. Eh, jadilah pemuda yang menjejara e, eh, menistilah agama nama ulil aidi wal absar yang banyak melahirkan banyak karya. Karena saya lihat tuh di Indonesia, saya kamu harus tahu. Jadi ada pemuda jalanan yang dia memikirkan sampah. dan sehingga jadi replika Harley, jadi barang-barang unik sampah. Padahal dulunya dicap sebagai sampah masyarakat tapi dia bisa mendaur ulang keadaan menjadi lebih bermanfaat dan indah di pandangan mata. Saya berharap pemuda koko ini seperti itu. Di bidangnya masing-masing tidak harus menyaingi, tapi saling menyayangi. Tidak harus menjadi pelapor, tapi harus jadi pelopor. Setuju ya? Nah, saya mana udah terkenal kan sama di APS, Jadi, oke. Okay. Saya mah program saja biar orang nanti karena tidak ada debu. Yes, banyak orang ikhlas yang tidak kita kenal. Sama jadi tukang tulisan sendal keren yang Allah lihat kelasnya bukan apa jadi pemuda yang menjejari saya lihat kasus-kasus yang muncul di Kick Andy ya kasus positif jadi orang yang dipanggil Kick in in itu orang-orang yang luar biasa punya prestasi eh jelas teh gawe nantinya mau watang teh di masa pensiunnya jadi tiap ayah paku nu nus panduk urus bekas spanduk iklan itu baligo kan yang sering mah ya baligo nya gambar presiden sana tulisannya badut hubungi pertanyaannya amal apa yang sudah kita juarakan dan kita jagokan dalam perjalanan masa muda kita one day one ayat sehari seayat mulai subuh nanti pagi alif lam ayat nanti maghrib Dalikal kita bula raiba fi hudal lil muttaqin. Sehari dapat banyak atau pagi seayat, subuh sehadis, maghrib sehadis. Itu sebulan dapat 30 hadis, dapat 30 ayat. Keren. Daripada nah, tinggal lihat Instagram, istilah kompas KB ya kan. Mending nyimpanan software kebaikan di dalam. Balik wa ani wallah. itu juga ya? kita hilang amal-amal kecil sederhana padahal itu bermakna kalau sudah mendarah daging membentuk aranam biologis mah ya nah, dijalin dijali kegeinan lah karena terbiasa dan NJGW berarti kan berdoanya NJGW Innalillah Subhanallah ternyata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim orang seluas apapun dosanya Allah hapus dengan dua kalimat itu subhanallah wa bihamdihi subhanallah bihamdihi tidak yakin anwar dia menang 102 harus ingin kelihatan manusia capek manusia PHP pemberi harapan palsu bukan mereka yang kita cintai lalu mengkhianati kita yang sama lalu berharap ya sudah lepasnya, iya. <laughs> dia nikahi aku atau tinggal jadi indahkan kehidupan ini dengan prestasi reputasi bukan dengan orasi orang-orang isi kongres ngawang-ngawang beres-beres ya nggak ada yang selesai masalah maka do it now kerjakan sekarang bukan do it now barang gawet do it now kerjakan dulu nanti Allah tahu amalan kita berapa ribu hadis Abu Hurairah karena dekatnya dengan Nabi nah jadi padilah nanti ketika kita baca hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abu Hurairah radhiyallahu an semoga Allah memberi kepadanya kola nanti di akhirat ditemukan dengan Abu Hurairah karena selalu di ya. Evi dulu kamu suka manca ada hadis lewat Abu Hurairah tadi dia tanya jelas mana langsung nanti salam kemana tuh tidak sejaman tapi satu frekuensi aina mutahaguna khilaf mana dulu yang saling mencintai dan menyayangi itu dasarnya ruh aku al Islam kita nggak pernah ketemu Rasulullah kita nggak kenal wajah Rasulullah tapi begitu merindukannya nanti Rasul memanggil umat ini banyak dipanggil selebriti di surga Evi Cekroso teh keren kan? Siapa ya? Rasulullah hadir Iya Umar kan? Umar bere kalah mah Salah di itu mah Ada tujuh sungai Arab Sungai Homer Asli Ori Tanya Pi Khalid bin Walid ya Gaul Ngarokok ngarokok. Nah, itu mas bebas ya Karaoke pi karaoke ya juga. Tak nah, sabar Aina tuh makaliu. Jadi itu mah full facility. Ya ada cerita surga tuh keren. Jadi semua masuk surga umat Muhammad. Semua masuk surga. Belum mati dakhala jannah. Asal ada iman gak Allah masuk surga. Tapi yang jadi masalah jangan dulu mampir ke neraka ini ada sekelompok umat Muhammad yang dijali kegelar karena neraka terpeleset dulu karena amalan yang salah campur ria campur sum'ah campur sombong campur riwer pokoknya setelah amal jeleknya beres tapi kok di bahlul hayat di sungai kehidupan dijahit sampai stempel jangan nami mantan doakan kan datang ke surga nanti udah mesti lah gimana wah naik angkot Pak, itu mah bahasa ahli surga mah itu kan tidak ada kedengkian ahli surga. Cuman Ros, Allah memberikan isyarat ada orang mungkin yang ke dulu yang kita cegah hari ini. bulan nyimpang heula. Ini nanti ada ashabul A'raf Arija Al-A'raf. Nanti ada benteng antara neraka dan surga. Di sana sekelompok Arija manusia yang amalnya berimbang. Setiap dia sholat terus maksiat jalan timbang sampai betul-betul detail kemana ngegebrusnya maka masa sekolah penjara kan ya. lama nggak udah gak neraka lalu lama-lama di sana di bawah itu dijelaskan pinggiran-pinggiran neraka tuh berwarna kuning itu yang menjadi manusia yang kemudian dihidupkan dicuci disimpan di halaman surga Racing terlambat dan kurang menyesuaikan karamo ya salah dengan pernah pernik yang dijanjikan oleh saat itunya terus nuker ngopi nalur Ferrari nya Boni ngaliwat pakai Harley teh ah, mana Bon kita harus sono kak Popo oh ayah eh, nutarulah tetap kiri melihat Paradise keindahan gerbang surga tentunya mengeluh dalam hatinya ya Allah kalaulah di tamannya saja tak kurang dari neraka benar calon tena tamanah hukum sok Allah kan bagus kata ramana outbound tinggali oh, terasnya keren gitu ya Allah terasnya jadi momen tadi ya pasti kebun nanti maju di ke terasnya tinggali ruang tanah oh janji mau Memang ya, keindahan-keindahannya. Maka ada delapan tahap sebenarnya. Maka pemuda idaman surga, pemuda yang berprestasi dan sejarah, sabar kuncinya hari ini dengan apapun godaannya. Wal akhiratu khairu abqa. Akhirat lebih juara. Kan di dunia mah sedap ceker berpikiran dia. Ladana paling kan kepokas iya. kan dia. Icen sampahnya ya di sana mah nggak ada skripnya eh. semuanya sudah protein baca gerak juz 2930 tentang sifat surya huh. mulus lagi si bidadari itu tertanggung sampai terlihat transparan kebayangnya jika yang potong enak casingnya transparan bayang jadi bukan surga wala ainun ra'at wala udulun sami'at wala aklun mutasawar surga itu tidak bisa digambarkan dengan pandangan mata, pikiran yang terbatas dengan ucapan nun surga bisa digambarkan dengan sang surga. Nah, titik air perbandingan mana? di lautan lalu kita celupkan tangan, nah bernyaman hanya di dia setik pisan. Maka uh, eh, Uiddat mutakin surga itu untuk orang yang bertakwa yang aduhas sama wati wal satu orang nyata dapat jatah nyata seluas bumi dan langit satu orang tau rek naon mangga rek futsal mangga nya rek lulu makan pek karena cinta kita tarik dibawa ke Bali wae wow bawa ke mana tuh eh, Thailand wae wow paradise mana wae jadi itu mah sekali ngomong baru berhasrat sudah ada patah orang mau kan kudu ngomong banget suka kecepatan suka percepatan maka pemuda yang juara adalah mempercepat mendekatkan dirinya kepada Allah maka orang-orang saya yakin iman kepada hari setelah kehidupan ini akhirat setelah dunia setelah akhirat setelah dunia eh, hidup setelah mati semua juga pengen masuk surga ya yang malas mau ya mau masuk surga oh. akhirnya ini kalau aku tak ada saya <laughs> kawin berat tracknya berat kalau nggak yakin berat tapi kalau yakin aja kan ayah lagu Sunda gitu setapa kita teh mah lagu The Vocal disciple. apa jalan setapa Ngajuk juga hiji lembu Dekarasa capek Sabab ayah di teang Semua hit ada di sini Dan angin dari gelap Tempat kenyuhan senajan awak rancu-rancu paduli kajen kenapa bisa seeksis itu sebab dari cucu nya siapa ya kembang teh yang mengganggu hati so orang wah kuburan lewat kebon awi lewat kubogo masih ban kampes santap dengan sehari majikan kerubuhan mah kapuncu kandang dua ada ah, ada kayu unggul ya sekali mah honeymoon sepedahnya nu eta kene tanjakannya nu eta kene nu diboncengnya eta kene darah sate beda turun mah berat mana eh? Aing nulis butis, nulis butis, yang dulu, padahal dulu mau. Wah, oh. Enggak, dicubit, dicubit tapi gak ketihan gitu. Sakit gak? Mulai nama, kan? mau dia mau ah. Maka perlu ada mahabbah. Rasa cinta yang abadi itu bukan karena tapi walaupun karena Allah. Gak ada, gak ada matinya. Senang, ada di surga ya cemburu di itu. Gak ada karena tanda indikasi seorang masuk surga itu ada apa yang mau dicemburukan seganteng apapun suami kita kalau amal kita baik seperti istrinya Firaun itu siapa? Asia. Ya, dia akan dapat bidadara bidadara surga, cowok-cowok ganteng gorondong surga. Ya. Sama kalau amalan suami istri ini sama di surga, pemuda ini sama di surga, nah ada jealous kan? Dan giung antum mana wae? Ya brand new kabe, ya newcomer kabe, jangan perawan terus, kan enggak? gurulah ala sip surga dunia lega can karasa ayeuna eh, seperti gini contoh surga nah ya. nih Eh salah oh nikmatan ini lisoib dua kenikmatan bagi orang yang sahur tuh tiga menemukan uh laparnya seharian ningali oil remnya jam aja di barang emaknya ningali karena boga tiga kembal berpuasa mahnya ningali cucu tiga kor ya dikoleksi harusnya pas ngong ada mah hmm putih manis kayak boleh bahagia maka berbukalah dengan yang manis ketika bulan puasa anda bisa lebih bisa lebih mandi itu seorang belum ada banget seorang dulu aku kencing manis tapi alhamdulillah semenjak ngaji sembuh kencing tetap manisnya kita tapi tidak cukup berbuka dengan yang manis berbuka harus dengan yang pas cuma manis juga kalau nggak ngasih kepastian tapi tidak cukup juga dengan orang yang pasti kalau mau diajak berumah tangga ya jadi berbukalah dengan keluarga itu lebih aman cuma manis sok pasti tapi tidak mau diajak berkeluarga ya baik muka naon coba muka lu jauh ya. maka surga itu harus kita buka dengan prestasi Oh dulu wah ketika ada tawaran perang pemuda mengubah daftar karena Rasul begitu indahnya menggambarkan janji ya Allah lalu kita oleh sikapnya yang eksis tahajud, eksis sujud, eksis ruku, tidak terbawa gelombang dan arus. Apa tugas kita ini berat di arena kehidupan yang deras, arus pengaruhnya harus mampu melawan arus karena bintang muncul di kegelapan. Pohon tumbuh bukan dari parfum yang wangi tapi dari pupuk yang bau. Maka jangan pernah mencari baik jadi titik cahaya yang temaram tapi menerangi. Jadi pemuda yang bisa yourself dalam kebaikan Jadi diri sendiri walaupun memang resikonya Dipoyokan, mana ke masjid wae ya Enak sih di masjid kan ada koktaran, sholat wae Kan itu nyakitin, mengurangna iman acan bener Biarin aja udah Karena dia gak paham, bijak jadi nanti Saya ngerasain berjatna sholat Ayo mungkin sholat sana sana ya yang menang hidayah orang ajak aja terus jangan bosan kurisa soalnya asli lah diminta tapi kita yang ngomong bener nggak sholat orang asli berat tapi semua akan cie-cie pada waktunya semua akan indah pada waktunya maka orang husnul khotimah lihat wafatnya seri ayah nu jahat tapi wafatnya seri ternyata teman pakai untuk palsu. <laughs> Berarti senyum karena ketika mati itu dilewatkan krisis perbuatan kita. Kalau baik senyum dia ikutin ke atas lepasnya lu. Tapi kalau buruk, senyum dilihatnya gitu. Pertama orang kafir itu ditepuk-tepuk. Dia keluar kontrakan dia. Kontrakan dia, dia. Nggak mau orang kafir itu betah eh terlalu wae cek malaikat tapi ambil paksa dari mulutnya malah oh, banyak orang sok Kenapa dulu ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah Mangga ya Allah Enak tuh kalau cobainnya malam ini ya Mau tidur wudhu dulu Kalau yang suka pakai tasbih pakai tasbih Terserah Kalau pakai ruas jari Lepaskan tidur kita dengan tas Dengan adalah Coba lalu la ilaha illallah. Mimpi lagi indah buat para jomblo yang belum dapat jodoh. Nek syaratnya wiri dulu. di diberi luna maya ya. Nanti kudu kawin sebenarnya. Ini tangi kue bagus. Kudu resikoan, coba kita ganti personil. Kan kudu rajin mau kasur. Itu nikmatnya juara. dapat ilmu ini waktu di penjara dulu ada kegiatan mau tidur bunyi lagi kiri nih yuk Pareman tong Makassar yuk dulu nah besoknya bangun kiri nih kan satu kali tiga kalau obatnya tidak tiga kali satu mau satu kali tiga nah cuma rada mereka harus cari cabang kiri sebalik kiri wajar ya wajar ya nah untuk kesekian kalinya wudhu wudhu lebar ke wudhu sesuatu proses jalan Paling lama kan ngejot, aing naik tahajud, langsung mandi isu-isu. Oke, panas diri sholat subuh ente. <laughs> Gak bisa, gak bisa. Artinya, jadi pemuda yang menyejarah itu harus tahu ilmu. Menjalani suatu itu tahu siapa yang penemu lampu pijar teh? Thomas Alva Edison cacakan sekolahnya Alva wae. <laughs> Mata menggelar Alva ke, jadi izin, cari sakit tapi karena fokus dinyatakan gila oleh masyarakatnya karena tidak pernah tapi lahir dah jasa mengislam apa anak udah bisa ada software yang kita ciptakan lalu kita lakukan lalu menjadi inspirasi ketika orang melihat kita sedang melakukan itu ya. Mun Eka Ramdhani non kelebihan kemarin ke orang sehari kita main bola di kamarnya lagi di Malaysia kami kan sehingga pele barulahnya orang tidur menurut tahajudnya dia main bola tengah malam di laut dicitakan kumaha edan atuh pada sukuna sarua jarina ditinggalin lima kaki bekam juga sama cuma kenapa berbeda gitu pola mengolah kurang waktu tuku anu eta lain jadi tendangan emas nih cak timun ngeri gitu loh Ya, padahal detiknya sama, saatnya sama, potensinya sama. Tapi kenapa lahir jadi prestasi yang berbeda? Tergantung pengolahan. Ini malam ini kita berbeda banget. Biasa nonton TV, minum kopi, ya, Lulina selfie. Tapi sekarang ada ngaji gitu Dan ini akan berbekas dan jadi sejarah. Bumi aja jadi saksi. Justru itu yang menghantarkan kita nanti kelas adanya memetik hasil menuai tanaman dari apa yang kita tanam walaupun kecil maka amal yang dicintai wahai para pemuda kata Nabi ahabul amal dawamu awain in amal yang kecil tapi konsisten Yusuf jadi raja karena konsisten beribadah kepada Allah masih muda ganteng sibuk raja ahli ibadah mau cowok seperti Yusuf bagus Allah barangnya <laughs> jadi si limited itu limited edition masih muda, menyejarah, raja, tapi ujiannya juga ada. Sibuk ahli ibadah. Mantap aina bunga teu hak sok sibuk tuh dari ibadah nenteng kayu Yusuf. Iya. Asli. Terus Ismail, kerennya Masih muda itu waktu. Ya abatib al satajiduni. Ya abatib al matuk malun. Satajiduni insya Allah nasawirin Enak, ayah dapat perintah semalam mimpi untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Pak Ite Ibrahim berdiskusi. Bagaimana pendapatmu untuk untuk non untuk pemimpin mah untuk arogan gitu, untuk sok menguasa. Bapak penting mimpi belum masjid mana? Bu, angkara. <laughs> nah, semalam bapak mimpi dapat wahyu, mau harus disembeli. Bagaimana pendapatmu? ada diskusi ini pendidikan buat keluarga gimana kamu diskusi ke pendapat kamu gimana ya abadi ah, wahai abah kalau memang itu perintah matuk malur perintah itu serta jiduni insya Allah menasol diri menyejarah mati kan kurbannya jalan keren insya Allah pelakunya pemuda Yusuf, Ismail, ahli hadis, Abu Hurairah, Ibnu Abbas belum Amar bin Yasir banyak ya itu makanya baca buku tuh uh, semangati lagi kembali baca buku jadi tokoh makanya mah gogel gogeling nih pemuda ya, pemuda harapan surga ada ya. Ibrahim salah satunya Musa juga ya. semua dari tunas tunas harapan gitu maka pramuka melawan tunasnya ini yang akan merubah paradigma prestasi sebuah keadaan negara tuh kalau sudah hancur pemudanya sudah tidak berharap oh, saya bangga jadi bagian dari pada pembentukan perjalanan sejarah malam ini di Kopo eh, tidak akan sia-sia akan jadi tongkat estafeta kemudian bayang kalau generasi ini tidak dirubah pola bergeraknya seperti ini kebayang berudak segede kil ngomong nahin di babaturan nabi karena Hasan Ibrahim di haran Bukolotna tapi di Geruan Harana Istiwahu di Harana Hasan Tangis menggorong mana nges garing ngageruan berapa Hasan Ibrahim eh itu buat orang mana nyet Enjing, dong jadi nges ganti karena anak orang mau nyetim anjing Bro, nggak sampai tak mau bukan kerana tanya berat tuh nyet pas kabaran gitu oh kak Iman pak minta duit kamu enak anjing karena cetakan di luar dia Al-musahabatu tasriku tabi'ah. Hati-hati persahabatan itu mencari tabiat, mencuri tabiat. Itu dokter rumah sakit jiwa teh ya. Ya, dokter teh nyambut orang ke hari. Eh, saya ge ah. salam saya teh sih. Saya pun tanya tapi udah balaga di rumah sakit jiwa. Saya bukannya amanya mau gawe, gawe. Diramahin Pak perawat di sana ya. Iya, di Ustaz, ditinggalin saya nuker musep, makai nyereh, makai benang, ayat sangkang dirukan, kieu kita dokter tuh juga kejebak dia tinggal puji tinggal besar dia tuh pasien yang nyatra terus seneng kerjanya apa nubelo ditanya lah dia betul sudah dapat ikannya ada nubelo mencerong dokter gelo kan musim nanti hal nama kan jadi bingung nubelo tuh persahabatan persahabatan karena lingkungannya seperti itu tiap harinya Ayah di nu lo kieunya. Nah, isuk disiplin. Lompat terus balik kanan, terus naik. Siluhur seri. Itu cek perawatnya, Ustaz ya teh sudah enam bulan di sini. Hayang naon eta gelona? Jika mah jadi pas kibra, Nya udah naik turun seri. ini satu ketika malah itu jalan ya, mana di sini ada saya perawat yang penasaran naon sih tiap bis naik malik kawetan tulis suri dia naik disimpan mapna tulis naik malik bis luar bener malik kawetan yang suri ternyata di tembok belakang itu ada tulisan nuti suri gelo ternyata itu itu cager dengan candi bebas kan mau nebus awas dulu gelo kan gelonya gua itu lu cager udah lu gelo kita mulai dari hati yang nulis sebut gelo menu gelo dicarikan menu gelo carikan dia itu gelo bersih carikan sakit dan gelo antep ada nu gelo yang di bak kosong di bak saat kio juga nama pelaut kata dokter dapat berapa ikannya menang dua jenunanya dokter disangka lauk menang gue aja yang lu nanya kan lu ngelot itu mana perlu kali-kali ke rumah sakit jiwa biar syukur hidup dari nah Islam tidak ada istilah orang gila yang ada musolgun orang yang termusibahi pikiran ingat kelebihan mereka apa coba rufi al kolam dicabut catatan amalnya dari tiga kelompok orang satu orang pingsan sehingga ia sadar orang tidur sehingga ia bangun orang gila sehingga dia sadar dan nanti karena hayang jadi muazzinnya, tiga tae kan wah ah, ada eta nu gelo ngeunah-ngeunahnana ah ada adan Madinah gelo gitu jadi aman soleh itu tanya ada adan sholat ada yang jadi ustad dekat kan sholat gitunya eh, nah bisa jadi aman baik walaupun dia maksiat nu gelo tapi yang gelo di cabe itu cabe mau bilang itu temburunya nu gelo ya. jadi nu gelo kawinnya nu gelo deh Ijerokah duit saya pokoknya mah. Itu meran bawa terang jadi barbut awewe eta. Dasar gelo-gelo na jelema nu gelo. Aya benerna mentas menculang cilu. Sok saya akan memerhati sosial. Jadi nu gelo masa gelo-gelo na gelo mentas menculang cilu sing kata merenya. Jeung jangan hujang iuhan. Ya. Jadi tidak total gelo diurang tetoksa ayam kan dikontrol ya yang mau atur di galon nah galoan ya kalau cicing ya kita ganggu ku antum ini kearifan yang diajarkan oleh Allah kepada kita awas kamu gila dunia sehingga kamu lupa akhirat kamu gila keadaan sehingga kamu lupa masa usia kamu masa muda kamu sehingga kamu tidak menyejarah tidak berprestasi tidak berinvestasi satu hal yang banggakan di hadapan ilahi nanti masa muda masa keemasan tapi jadilah pemuda yang dirindukan disebabkan menyejarah sok salah tokoh pemuda anu dikenal menyejarah Justin Bieber tuh kemarin konser di Inggris muncul ke panggung kerana yang kenal tahun nanti beberapa mikro ini ternyata nyanyi kamu lupa manjing tapi pernah usaha nggak beberapa mikro tua Bogor nah, Karena saya bisa bersikap seperti Justin Bieber ada iya. banget tetapi jauh ini pengajian bukan konser maka saya sabari aja Bogor kota dan ini di spesial karena selama ngaji kakak di Beksona Bogor kota ini jadi sejarah bagi saya keren tau ya Justin Bieber punya sikap gitu punya jalan harus tegas berani tegas ya ini selamat menikmati jamuan nama Allah berupa kesempatan masa bunda. Jangan disia-siakan dalam ketidakjelasan. Berat sama dijingjing, ribet sama download. Download yang positif-positif aja. Tapi yang kakaknya itu yuwaswisu guru ya, adai menghubung orang kan gitu ya. Apalagi cepet informasi muda, emang umur punya kamu, emang umur punya kamu gak bisa. Ini bakal berumur panjang. Berapa usia kita sekarang? Ya Allah, pernah menyakiti orang, sudah minta maaf, ibadah kepada Allah, lalu hari esoknya punya siapa? Tahu loh, kelapa muda, kupas pasti, kelapa tua tinggal batoknya, waktu muda puas-puasin, dan tua tinggal bongkoknya. Semangat, semangat, semangat, kau masih, kau masih, kau masih. Tanya nurani, lihat anak muda di saat terdepan kita pelaku jangan senang lihat orang seperti kita nganterin orang mati siga si eta we nu diantarkeun nya urang antarkeun baturan maot siga kemarin kan ada tinggal di sini diantarkeun ya, siga si eta pada orang teh da koridor antrian karena hidup ini seperti eskalator bergerak tidak bergerak maju keanggesan ini hati masa muda bukan segalanya jangan disia-siakan ya saya mudah-mudahan bermanfaat dengan tetap di 103,9 Hit Radio semua akhir ada di sini ya ada pernyataan ada bertanya silakan yang mau bertanya dari mana lagi? yang dari tadi Kira melihat sejarahnya ya kita baca-baca sama-sama. Nabi Muhammad kalau dengar aja hadis yang saya keluarkan itu sahabat sahabat terus terakhir saya baca Imam Tirmidzi sebelum meninggal sampai kita karena senang di sisi kali. Juara, ada ama-ama yang juara ya. Nah itu makanya pertanyaannya kalau berbuat amalan ekstrim seperti itu apa ya latar belakangnya ya. kalau Imam Tirmizi dia buta karena rajinnya menangis saking takut kepada Allah kalau Muhammad dengar adan tuh merinding sampai di keutamaan adan yang tempo hari saya terangkan di net TV kalau setan dengar adan setan tuh lari terbirit-birit tertentu-tentu di riwayat hadis itu terkencing-kencing kalau adan kemandangan pun lari tapi setan dan membalik diri, subli dan jajaran menguruskan dan rapat. Ayo nama ngariung di masjid, ada balik belah tuh balik diri. Bebedan ya, di setan. Yang saya malu dengan pertanyaan barusan, Nabi itu merinding mendengar azan sekelas Nabi. Ayo ulama, kosok sih, adeg ada yang ada terus, ada beli yang dia, eh atuh namanya masalah duhur setengah tilu. <laughs> Ya. Ada apa? Ada satu pemahaman tentang makna yang terdengar. Zazukirullah wazilat qulubuhum tuliat alaihim zadatuhum iman. Karena paham apa yang diperdengarkan, baik itu bacaan Quran ataupun ada, Nabi paham merinding. Orang mau merinding dengan sesuatu yang tidak pasti ya. Suka merinding bulu-bulu, suka kunaon udah pasti merinding banget. Rasul, makanya pasti ada hidup mati, ada akhirat selanjutnya kemudian pemahaman itu kunciannya kenapa bisa timbul powerful dalam pengabdian sikap aplikasinya lebih ke ekstrim lebih ke buta ada sahabat yang keren lagi tuh diriwayatkan jadi ada di hidungnya itu seperti sungai kecil sama kasusnya rajin menangis di terjadi Saking takut kepada Allah dan Umar salah satu pelakunya. Sampai ada seperti sungai kecil karena rajinnya menangis. Air lama ayah garisan letik dan bengeteh urut di pesa kapuet ku kan? Ini beda banget. Kalau Rasul sedikit makan, kalau kita mas sedikit-sedikit makan. Kalau Rasul sedikit tidur, lama sedikit-sedikit sare. Jadi sedikitnya dua kali apa motivasi stimulus mereka sampai ekstrim dalam amalannya ekstrim positif karena yakinnya total waktu berbakat hartanya ya kita yakin ibadah kalau teh full yakin jadi nggak banyak terhitung kalau Khadijah menghabiskan harta untuk agama lewat suaminya kalau Abdurrahman bin Auf yang tadinya terkaya dan masih muda dihabiskan hartanya untuk agamanya sampai kasus Abdurrahman bin Auf itu tapi pas matinya kafannya ditarik ke bawah mukanya ke kiri tarik ke atas kakinya ke kiri berapa orang kaya hartanya dihabiskan karena wal akhiru khairu alqab akhirat lebih baik ayat dari sahabatnya rumah mawa boy karena dia kerasati jadi biasa bawa kapan tuh mengingatkan setiap kapan itu terlihat nah, amalan orang mengingatkan karena itu nawan maka saya katakan conjuring konsisten jujur dan ingat mati itu kuncian yang saya rasa efektif ini orang berlamun ingat mati tetap istiqoroh Jangan mati dalam keadaan melamun. Itu rahasianya. Jadi yakinnya fully, yakinnya totally. Makanya perlu ilmu seperti ini untuk memperkuat hasanah bagaimana melengkapi keyakinan itu betul-betul fokus ke Allah SWT. Maka ada mujahadah, nantinya ada kesungguh-sungguh. Keren pertanyaan. Ada lagi? Jangan tidak proaktif, bukan? dari sektor saya mungkin dari apa ya bagus lah di Singapura TI di ya. Singapura hasil ya kalaupun tema kita malam ini mudah-mudahan menjadi sebuah stimulus motivasi untuk mengambil sikap jalan mana yang akan kita pilih wahadainahul ajdain karena kita selalu berpapasan di tiap dengan pilihan-pilihan yang harus kita pilih keputusannya dan kalau bisa mengambil keputusan terbaik maka jangan jauhi Allah Allah dulu Allah lagi lagi lagi Allah berdiskusi dengan Allah biar Allah yang memilihkan yang terbaik buat kita jangan memilih dengan pikiran dan perasaan dan semuanya kata Morgana kalau tidak melibatkan Allah ya Surah Bismillah masa kemasan Golden Ways ya super sekali jangan disitu kita bermuhasabah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim Allah ampuni masa muda masa muda kami usia muda kami sampai titik akhir kami berusia kami terbukti engkau masih menghidupkan kami sampai malam ini kalau kami sering dan dominan melupakanmu padahal kau terus mengurus mata kami mengurus seluruh alam yang ada di dalam tubuh kami kalau di kami jarang melindungi diri dengan aturanmu ya Allah tapi sakit hatinya kedua orang tua kami ketika anaknya kami yang dilahirkan lalu mereka melihat kami tenggelam dalam neraka Sementara kami ya, orang tua kami ketika kami terzolimi tersulut api dunia saja luar biasa. Bagaimana mungkin nanti kalau kami masuk neraka betapa sakitnya nah, kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Mereka tidak bermaksud melahirkan sosok anak yang telah ingatnya kepada Allah. Ampuni keduanya ya Allah mungkin dosa anak-anak yang pernah menzolimi kedua orang tuanya. Ampuni kelalaian orang tua yang akan anak anak kepada tauhid kepadamu ya Allah. Mereka kami adalah pelupa ingatlah kami ya Allah. Ya Allah terima kasih kau cerahkan kami malam ini dengan ingat kepadamu sehingga kami tidak akan menyanyi kami yang kami tak tidak tahu kapan batas waktu walaupun maafkan malam ini ya Allah keadaan sedang memiliki wudhu wafatkan kami dalam keadaan kami rukun wafatkan kami ketika kami mendoakan sudah sudah kami disujudkan kami terdoakan kedua orang tua kami wafatkan kami dalam kesyahidan dalam kesyahidan supaya kami terbebas dari hisab setiap kami karena bagi kami hisab adalah Allah yang memperlambat dan menghambat memasuki surga Allah wafatkan kami dalam kesyahidan Bangga aku berjanji orang yang mati syahid kau baskan Ampuni dosa-dosa kami yang terasa dan tidak terasa ya Allah. Ampuni dosa kami yang sengaja dan tidak sengaja Ampuni dosa kami yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi Ya Allah. Kalau Allah tidak ampuni kami Niscaya kami termasuk orang yang merugi Allah ampuni kalau kami sering mendolimi diri kami sendiri Menggunakan pikiran untuk berburuk sangka kepadamu Telah menyimpulkan dari apa yang kami lihat bukan kebenaran yang kami dapat malah yang ada keresahan yang kami terima gara-gara keras dari apa yang kami lihat ampuni dosa mata ini kalau mata ini sering gunakan jarang membaca mushaf jarang membaca hadis jarang membaca ilmu engkau tidak butakan kami padahal engkau berhak dan berkemampuan untuk memberhentikan siapapun yang ingkar kepadamu ampuni kalau kami jangan bersyukur dengan nikmat mata ini yang menyedihkan bagi kami setelah dapat ilmu tak banyak dosa mata ini kepada orang tua kami yang pernah kami menyinggung dengan lirikan kami karena satu keinginan kami yang tidak terpenuhi saat itu dari orang tua kami mata ini sinis kepada kedua orang tua kami tapi kau tidak butakan kami kau masih kami berikan kesempatan untuk melihat indahnya dunia dalam kami sering ada di saudara kami sudah buta tapi mereka lebih bersyukur daripada kami banyak orang buta yang hafal Quran tapi kenapa kami yang kau cukupi nikmat dengan nikmat melihat saat untuk membaca ayat-ayatmu ya Allah ampuni ya Allah bagaimana mungkin masa muda kami menjadi masa kemasan bagi kami kalau engkau tidak bimbing dan tuntun kami ya Allah ampuni dosa mulut ini yang kadang ada yang kurang kalau tidak berbohong di setiap hari bagaimana mungkin kalau kami wafat dalam keadaan sedang berbohong betapa mulutnya masih kami karena engkau tidak suka orang-orang yang ini dosa telinga ini ya Allah yang lebih sensitif kepada hal-hal yang nggak berguna dan tidak bermanfaat dan sekali sensitif kepada panggilanmu para muazzinmu ini apapun dosa kami ya Allah kalau banyak ternyata kau yang tahu ampuni seluruh dosa kami ya Allah subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi Ya Allah, beri engkau mudah melumpuhkan kami supaya kami tidak bergerak maksiat. Jadi terima kasih malam ini engkau masih ringankan langkah kami rumahmu untuk kami mengkifarati, menghapuskan dosa-dosa kami dengan cara kami yang kami mampu. Maka di dalam doa malam ini ya Allah mohon kepada kamu ringankan langkah kami untuk mencapai menggapai ridhomu, rahmatmu, karuniamu dan ampunmu. Sisa hidup kami Sadar selama ini kami sering jauh meninggalkan dirimu Sementara mau dan mendekati Tanpa mengenal waktu dan kami, bimbing kami di sisa hidup kami sebelum datang ajal kami Jadikan akhir hayat kami pada ujung akhirnya tersenyum padamu ya Rabb Tempatkan kami dalam kesyahidan Dalam husnul khotimah Wafatan kami Biarkan yang kami tinggalkan mereka menangis Karena salahkan oleh kami dan kami sejuk kepadamu ketika ajal kami dan menandakan kematian kami baik. Ya Allah, tutupi aurat kami, buat kami, tutupi aurat kami. Karena kau janjikan kepada siapapun para pemaksiat, kau pecah, ampuni seluruh, sehingga kami tersenyum melihat bagaimana nanti nanti dunia sana. Tapi Allah yang sana ada. Nabi Allah yang malam ini untuk kubur di sini, jadikan para pemuda yang didambakan oleh kami Ya Allah menjadikan syukurku yang hadir malam ini yang orang tuanya sedang sakit dan mudahan dengan kebahan melangkahkan kakinya ke masjid anak-anaknya Orang tuanya disabut dan sesakit dan penyakit Allahumma rabban nahis Allah teman kami kemarin ada aktivis pengajian sudah kau jomblo Syukurku yang lebih dulu apa di ulang 60 terlebih kita orang tua kami untuk syukurku kami lunasi ya Allah dengan cara tak wahai zat yang maha kaya bebasan hutang-hutang kalau siapapun yang belum berhaji dan berumrah izinkan kami mendatangi rumahmu Otakmu mukaromah dan awal ingin berziarah ke makam Rasul langsung di atas kuburnya karena beliau ada di sana selama Allah Kedaki pilih kami untuk sering mengunjungi bertawaf di hadapan Ka'bah dengan kami menikmati jamuan rahmat umroh bersama kedua orang tua kami langsung ya Rabb betapa bahagianya kedua orang tua kami ketika melahirkan kami sehingga kami bisa membahagiakan mereka ibadah kepadamu ya Allah sudah indah kami kami ya Allah sudah hangat terasa tangan ayah dan ibu kami yang kami mereka berputar tertawa Allah Akbar Yasir walak basir pemuda jangan dipersulit ya Allah ya Allah rumah tangga orang tua kami yang belum punya rumah rumah yang layak berokah sakinah mawadah warahmah sebatas tempat istirahat di usia mereka Angkat jiwanya dengan perubahan kami anak anak ini memikir kesolehan Allah apapun yang ingin menikah dan belum ada jodohnya pemuda tangan pilihkan dari sisi kehendakmu jodoh yang soleh dan solehan pemuda urus kami semuanya pemuda pencari rezekinya ya Allah dan kami ini tapi engkau mengetahui apa yang tersenarapan dan cita-cita Asanakan hidup kami Ya Rahman Ya Rahim الغفور الرحيم يا عزيز يا واحد الأحد اللهم إني أسألك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن والسلام على